Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman dan nikmat sehat serta nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur, hamba-hamba yang selalu berusaha untuk melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Malam ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa kita, yang mana pada kesempatan pertemuan yang lalu sudah kita baca Ad-Darsu Al-Khamisa Ashar. ad al Khamisa Ashar, pelajaran ke 15. Safhah Sab'atun wa Thamanun. Safhah halaman Sab'atun wa Thamanun. Halaman 87. Dan telah kita baca beberapa eh, latihan-latihan uh, latihan -latihan. dan terakhir latihan tiga telah kita baca dan malam ini insya Allah kita akan lanjutkan kembali uh, latihan yang tersisa. Tapi sebelumnya insya Allah kita akan ulang sedikit. Kita merojah sedikit dialog yang sudah kita baca kemarin. Sebelumnya anak sahabat dulu ikhwan di studio. Kefahalukum? Alhamdulillah, bukhair. Insya Allah. Insya Allah kita siap belajar kawan. insya Allah Baik. طيب آه نريد اثنين نريد شخصين اثنين أنا أقرأ dua orang نعم من يقرأ واحد يقوم مقام زينب والآخر الفتيات رضوان أنت تريد زينب أو تريد الفتيات يا أخي أنا أريد الفتيات الفتيات إن شاء الله أكثر ما شاء الله زينب صحيح نعم تفضل يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من زينب من وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من أنتن يا أخوات نحن بنات الشيخ عباس أهلا وسهلا ومرحبا أمكن أستاذتي كيف حالها هي بخير والحمد لله أين هي الآن هي الآن في الرياض متى ذهبت ذهبت قبل أسبوع من ذهب معها ذهب معها أخونا إبراهيم كيف حالكن نحن بخير والحمد لله في أي مدرسة أنتن نحن في المدرسة المتوسطة متى اختباركن اختبارنا بعد شهر أذهبتن إلى المدرسة اليوم نعم ذهبنا ورجعنا ما شاء الله قراءة ممتازة ما شاء أحسنتم يا أخي طيب نريد اثنين آخرين terakhir kita pun dua orang lagi يقرأ الهوار واحد يقوم مقام الفتيات والآخر يقوم مقام زينب من أنت أنت زينب ولا فتيات فتيات من من يكون زينب أنت يا هوا ها لا لا لا تستحي نعم فضل أخي الحياء من الإيمان يا أخي تفضل أخي من من يقرأ أنت يا شيخ صاحب النظارة صاحب النظارة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Man antunna ya akhawatu? Nahnu banatu Syekhi Abbas. Nah, Ahmad, irfa sautaka ya akhi. <clears throat> Nahnu banatu Syekhi Abbas. Nah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ummukunna ustadati. Kaifa haluha? Ya bi khairin walhamdulillah. أين هي الآن هي الآن في الرياض متى ذهبت ذهبت قبل أسبوع من ذهب معها ذهب معها أخو أخونا إبراهيم كيف حالكن نحن بخير والحمد لله في أي مدرسة أنتن نحن في مدرسة عادي يا أخي نحن نحن في نحن في المدرسة المتوسطة نعم متى اختباركن اختبارنا بعد شهر أذهبتن إلى المدرسة اليوم نعم ذهبنا ورجعنا طيب أحسنتم بارك الله فيكم ما شاء الله فهمتم إن شاء الله يا إخوان الحوار masih ingat insya Allah kosakatanya hal turaji'una fil bait ya ikhwan antum murajaah insya Allah di rumah nah mudah-mudahan begitu Baik, kita harapkan juga para ikhwan dan akhwat di rumah juga tidak melupakan murojaah dan kita sering sekali mengingatkan pentingnya murojaah. Nah. طيب الآن ندخل في التمرين الرابع الرابع صفحة تسعة وثمانون Sekarang kita masuk ke latihan 4 halaman Tis'atun wa thamanun 89 bagi Antum yang punya buku cetakan baru. cetakan lama halaman berapa, akhi? Arba'atun wa situn. Arba'atun wa situn? Wa tis'in. Arba'atun wa tis'un. Tis'un. Arba'atun wa tis'un. 84. Sahih? Nah, cetakan baru halaman 89, cetakan lama halaman 80 94. Hah? 94. 94. Arba'atun wa tis'un itu. Nah. Arba'atun wa tis'un. Nah. 94. Iya, nah. Jauh sekali bedanya, akhi. Nah. بين السماء والأرض ها؟ نعم. لا لا يا أخي ليس بعيد مثل هذا نعم طيب كده نسك التمرين الرابع يقول هنا ضع في الأماكن الخالية <clears throat> فيما يلي ضميرا مناسبا للمخاطب أنت أنتم أنت أنتن ضع في الأماكن الخالية ما معنى ضع لتأكن ضع لتأكن dari kalimat kata kerjanya fil mudhari'nya apa? Fil madhinya apa? Wada'a. Wada'a yada'u. Wada'a yada'u da' letakkanlah. Kata kerja perintah ini. Fil amakinil khaliyah di al amakin jamak min makan. Makan. Di tempat-tempat al khaliyah yang kosong. Yang, yang kosong. Fi ma yali fi pada ma apa-apa yali yang berikut pada apa-apa yang berikut maksudnya pada soal-soal yang akan kita lihat nanti apa yang kita letakkan di tempat yang kosong itu kan dhamiran munasiban Nah, kata ganti yang sesuai, dhamiran, kata ganti munasiban yang sesuai yang cocok lil mukhatab. Nah, tapi kata gantinya di sini ternyata lil mukhatab untuk orang ke ketiga dua al mukhatab ya untuk orang yang ke dua nah sebelumnya eh, sebagaimana kita ketahui dalam bahasa kita ada kata ganti untuk orang pertama atau kata ganti untuk orang kedua atau kata ganti untuk orang yang ke tiga tiga nah, begitu pula dalam bahasa Arab ada al mutakallim bomir al mutakallim kata kata ganti untuk orang per al mutakallim yang berbicara maksudnya Kemudian ada kata ganti untuk orang kedua yaitu domir al-mukhatab yang sekarang kita akan baca latihannya. Kemudian ada kata ganti untuk orang ketiga, domir al al-ghaib, orang ketiga. Kenapa dinamakan al-ghaib? Orang ketiga karena bisa jadi tidak ada di di hadapan uh, kita. Nah, di sini diminta apa ya, kawan? Domir apa? Domir mutakallim, domir mukhatab atau domir ghaib? Domir al-mukhatab. Di sini ada berapa pilihan? Ada anta, ada antum, ada anti, ada antunna. Berapa pilihan di sini, Ikhwan? Arba. Arba. Anta, antum, anti, antunna. <clears throat> anta. Ma mana anta? Kamu. Kamu. Kamu. Berapa orangnya di sini? Satu. Tunggal. Mufrad. Antum? Ah, antum. Kalian. Kalian. Kalian. Orang kedua jamak. Anti? Kamu. Kamu. Kamu untuk? Perempuan. Nah, orang kedua untuk? perempuan. Antunna kalian. Kalian. Kalian. Kalian perempuan apa laki-laki di sini? Perempuan. Nah, iya, antunna. Orang kedua perempuan jamak. Tapi antum tinggal meletakkan saja mana eh, yang sesuai apakah anta, apakah anti, apakah antum, apakah antun. Hmm. Fahimtum ya kawan al-matlub? Antum paham apa yang diminta di sini? Fahimna. Fahimna. Sahalun jiddan. Alasya kadalik? Bala. Masya Allah. Sahalun. Ashal min syurbil ma'. Hmm. طيب آه الآن من من يقرأ karena ini ini latihan berarti tugas antum nih Iya. nah min min kaya Ridwan fadai Ridwan كم سؤال nah, رقم واحد واحد أأنت مسلم نعم أنت مسلم مسلم صحيح يا إخوان Sahih. صحيح نعم استمر أأنت استمر يا مريض- مريضة استمر Anti maridatun Maridatan. Kenapa bukan anta anta ya hikmat? Ada tak tanis. Nah, di mana tak tanisnya anta maksud itu? Maridah. Ah, maridah. Mana mana maridah ya, Khan? Sakit. Maridah orang yang sakit. Orang yang sakit. Tapi sini ada eh, tak marbutah di belakangnya. Maridatun. Kalau kita matikan maridah. Berarti ini menunjukkan bahwa yang sakit ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Nah, maka kata ganti yang tepat adalah anta atau anti? Anti. Anti. Salah. تفضل يا أخي أنت طبيبة sekali lagi ya أخي a anti sahih طبيبة tabibatun a anti tabibatun sahih ya kan a anti La. Karena, karena mengapa tidak sahih? Mengapa tidak tidak tidak benar? Limadha la yakunu jawab sahihan? Apa sebabnya? Tabibat, hada jama' atau mufrad ya ikhwan? Ini ja- jama' atau mu- tunggal? Jam. Jama'. Jama' dari apa? Tabibat? Tabibatun, tabibah. Kalau soalnya tabibatun atau tabibah anti sahih. Tapi kalau tabibat banyak dokternya. Berarti menggunakan apa, Fi? Antum atau antunna? Antunna. Antunna. Aan? Tobi tabibatun. Nah. Baik, labas. Nah. Arba. Arba. Antum tujarun. Hmm. Aantum tujarun. ada pakai antum, akhi? Karena eh, tujar adalah jamak. Jamak daripada Tajir. tajirun. Nah. Sahih. Khamsah. خمسة أأنت بنت المدرس Naam. Anti bintul mudarrisi. Sahih. Anti. Kita menggunakan anti. Baik, ستة. Bisa, akhi? طيب هذا هذه Antunna akhwatu Abbasin. Nah, antunna akhwatu Abbasin. Hmm. Antunna karena di sini ada jamak akhwatun. Sabah. Sabah. Antum tullabun? Nah, Antum tullabun. Mengapa mudah antum bukan anta ya, akhi? Jamak min talib. Nah, karena tullab jamak. Jamak daripada talib. Santun. Baik. Nah, hal هناك سؤال يا اخوان قبل ان ندخل في التمرين الخامس ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan 5 واضح jelas طيب واضح واضح إن شاء الله طيب الآن التمرين الخامس بعد أن نقرأ التمرين الخامس نفتح المجال للمستمع يا إيسان التمرين الخامس ضع في الأمكنة الخالية ضع في الأمكنة الخالية tadi sebelumnya menggunakan ضع fil Amakin. Amakin al-khaliyah. Mengapa sekarang di sini menggunakan al-amkinah? Seakan-akan ingin menjelaskan kepada kita jamak dari para makan bisa amakin bisa amkinah. Amkinah. Nah, kilahuma sahih. Kilahuma sahih wa kilahuma fusha. Alhamdulillah. Doa. Nah, ada antum akan temukan nanti di beberapa tempat yang lainnya. Uh, jamak untuk suatu isam yang mufrad kadang-kadang bisa bisa lebih dari satu. Nah, آه، طيب ضع في الأمكنة الخالية في الجمل الآتية ضميرا متصلا للمخاطب ك كم كي كنا ضع في الأمكنة الخالية hmm, بس yang bisa kita terjemahkan tadi ضع أي إخوان ارفع ارفع صوتكم يا إخوان ضع ما معنى ضع letakkanlah nah fil amkinah pada tempat-tempat pada tempat-tempat al khaliyah yang kosong yang kosong fil jumalil atiyah pada kalimat berikut pada kalimat-kalimat berikut dhamiran muttasilan dhamiran dengan kata ganti muttasilan yang bersambung muttasilan bersambung lil mukhatab dhamir kata ganti orang ke kedua kedua kedua kedua nah K ada berapa pilihan di sini? Ada empat. K, kum, kum ki, kunna. Apa beda antara uh, e, domir yang di sini dengan yang uh, latihan empat sebelumnya, ya kawan Sama-sama untuk mukhatab, sama-sama untuk orang kedua. Tapi bedanya apa? Tosil. Ah, yang ditambahin yang kelima ini, latihan yang kelima ini, antum lihat ini diletakkan di belakang kelima. satu kata. Bersambung. Nah, bersambung dengan uh, kata sebelumnya dia tidak berdiri sendiri dan tidak pula diletakkan di depan. Domir mutasil tidak bisa diletakkan di depan. Depan dia di belakang dan menyambung dengan kata sebelumnya. Adapun yang kita baca di latihan keempat sebelumnya itu domirun munfasilun. Domirun munfasil. Domir kata ganti yang terpisah, kata ganti yang berdiri sendiri. Dia diletakkan di awal, di depan. Dan tidak bernyambung dan tidak me menyambung. Kita baca di sini, ikhwan. Ka ka di sini anta. Ka di sini artinya anta. anta. Cuman tadi bedanya antara anta dan ka adalah kalau anta dhamir munfasil, antum hafalkan ini istilah ini, penting. Kalau anta dhamirun munfasil dia berdiri sendiri, kata ganti yang berdiri sendiri, tidak menyambung. Kalau ka dia kata ganti yang dhamir munfasil. Dhamir muttasil, kata ganti yang menyambung. <clears throat> Sama-sama untuk mukhatab, tapi beda posisinya. Kemudian kum artinya apa kan? Padanan katanya dengan kata kata ganti sebelumnya? Antum. Kum antum. Nah, ki anti. Anti. Kunna antun Antunna. Nah. Dulu ketika kita masih belajar-belajar awal eh, nahwu wasarf ini dihafalkan. Kita masih ingat dinadakan huwa huma hum Ya huma humna anta antuma antum anti antuma antunna ana. Nah, nah. nah. Tapi sini di uh, dipaparkan dengan cara yang berbeda. Tapi insya Allah uh, ini mufid, penting sekali. Nah, uh, eh, tuh al-matlub ya ikhwan? Antum paham yang diminta di sini? Fahim, nah. Wadih, jelas? Wadih. Wadih. Nah, sekali-kali jangan bilang paham kalau belum paham. Ini ini penyakit orang Indonesia terutama ini. Paham? Paham. Kita angkukan kepala kita paham. Coba antum kerjakan akhi. Dia hanya bisa bisa diam saja, tidak bisa menjawab. Ini menunjukkan tidak apa Nah, nanti di pembelajaran di kelas tentu jangan jangan malu-malu untuk ber, bertanya. bertanya. karena malu di jalan eh, malu bertanya sesat di di jalan. Sesat di jalan. Maka jangan jangan jangan, jangan malu. Nanti kalau ada pertanyaan tanya, ditanyakan segera. Nah. Baik. Uh, kita mulai. Rakbul Wahid. Rakbul Wahid dari siapa? Hazan. Bin Wara'i. Ya. Ah? Fadal. Wara'il Jidar. Hmm, mantap ya. واحد نعم أين بيتكم يا إخوان نعم أين أين بيتكم يا إخوان نعم jawabannya adalah baitukum kum menggunakan dhamir muttasil kum yang artinya apa Ikhwan kum di sini antum kalian? nah terjemahkan ya Ridwan barakallahu fikum di manakah rumah kalian wahai saudara saudara saudara-saudara nah di manakah rumah kalian wahai saudara-saudara nah Nah santai ya Ifnan tentang hikmat. Itnan. Ahada kitabuka ya Hamidu. Sekali lagi ya, akhi, ahada. Ahada kitabuka ya Hamidu. Naam, ahada kitabuka. Nah, jawabannya ka. Ya artinya anta. Nah, sahih ya kan? Sahih. Sahih. Sahih jiddan. Nah. Tiga. Tafadhal ya akhi. sa'atuki jamilatun ya Laila. Nah, sekali lagi akhi. Ya, sa'atuki jamilatu ya Laila. Ada a di situ sebelum sa'ah? La. Antum cetakan baru cetakan lama? Tidak ada, tidak ada. Nah, jadi buat-buat akhi. <laughs> Sa'atu. Nah. Jamilatu ya Laila. Jamilatu atau jamilatun? Jamilatun ya Laila. Nah, sa'atuki jamilatun ya Laila. Nah, di sini ada tanda tanya di sini. Berarti ini pertanyaan. Nah, tapi tidak ada a-nya di sini. Wallah, dicetakan lama bagaimana, kawan? Cetakan lama? Ada ada tanda tanya? Nah, tidak tidak ada tanda tanya? Tidak ada Berarti ada khata matbai. Ini salah cetak. Salah cetak ya. Uh, di diperbaiki nomor tiga eh, apa nomor kata seru nah nomor tiga kata seru eh, soal saatuki jamilatun ya Laila itu bukan tanda tanya seharusnya tapi seru. Karena seru? Seru. Titik saja, akhi. Titik saja di sini, silakan nama. Nah. Nah. Nokta nah, fakat. Nah. Titik saja, nah. Baik, arba ah. Nah. Man abu kunna ya akhwatu? Nah, man sekali lagi, akhi. Man abu kunna ya akhwatu? Sahih. Man abu kunna ya akhwatu? Nah, kunna. Maknanya adalah antunna. Nah. Sahih. Kenapa kita menggunakan kunna ya kawan? Anda lihat di, di akhir al-munada uh, orang yang dipanggil adalah akhwatuh. Akhwat berarti kita menggunakan antunna. Nah. Khamsa. Kalau tadi, khamsa. Masmuka ya akhi. Masmuka ya akhi sahlun jiddan. Kenapa menggunakan ka ya akhi? Kadang ada ada akhi di, di belakangnya. Nah. Orang yang dipanggil adalah akhi. Nah. Sitta. Kalau dia Ihsan. Sitta. Ya. Mas Mas Muki ya ukhti. Sahih. Mas Muki ya, ya ukhti. ukhti. Nah. Kalau tadi Mas Muka ya akhi sekarang Masmuki ya? Ya. Ukhti. Jangan terbalik ya, Khan. Di sini ukhti, maka anti. Masmuki. Sabah. Fadal ya Ridwan. Sabah. هذه خيار سبع اقرأ أولا أجب أولا ثم بعد ذلك خيار نعلق على جوابك أم كنا في لا أمكم في البيت أمكم في البيت في البيت Sahih kan? Qad yakunu sahihan. Qad yakunu sahihan. Sahih. A'ummukum fil baiti mungkin. Mungkin, mungkin a'ummuka fil baiti sahih. A'ummuki fil baiti sahih. Lakin khiyar Ustaz. Ya? A'ummukunna sahih. Lihat. Pakai amanah saja antum antum pakai ka, pakai ki, pakai kum, pakai kunna sahih atau kata? Sahih. Sahih. Apakah ibumu jika kita bicara dengan laki-laki, apakah ibumu di rumah? Betul? Betul. Apakah ibumu jika kita bicara dengan, dengan perempuan? Betul juga. Jika yang kita ajak bicara orang banyak, ibu kalian di rumah? آه، أمكم صحيح. في البيت أمكم في البيت Sahih. خيار Nah, nah akhi, هذا السؤال Fi الطبعة القديمة qadimah ما يعني هناك خلاف maka khilaf bainal tabaqat qadimah jadidah. Eh, ada perbedaan sepertinya antara cetakan baru dan cetakan lama di sini. Nah. Nah. Aina ya akhi, aina. Ah ya fatayatu. Ah, hada fil baiti ya fatayatu. Nah, aum. Aummukunna. kunna fil baiti ya, ya fatayatu sahih. Jika kita jika kita tambah dengan kalimat ya fatayatu seperti yang tercantum dalam cetakan lama, maka sudah dipastikan tidak bisa Di- eh, buka- dipilih, jangan hanya buka. satu saja. أي. Aummukunna fil baiti ya fatayatu. Hada faslun fi ikhtilafina alhamdulillah. أيضا في الرقم الثالث ها؟ الرقم الرقم الثالث الرقم الثالث ايه؟ قبله قبله قبله الث- ثالث رقم ثالث يعني ثالث سادس بعده ولا قبله قبله الساعة الث- را الرابع ساعة آه هذا أيضا نعم ساعة جميع نعم صحيح طيب الآن ستة طيب أنا أخذ هذا طيب تفضل من يقرأ ستة آه ستة أيضا في خلاف بين الطبعة القديمة والجديدة di nomor 6 ini juga ada perbedaan antara cetakan baru dan cetakan lama ya kawan. Intabih, intabihu. Antum lihat baik-baik, hati-hati. Baik, nah, istamir, man yaqra. Hikmat. Masmuka ya sayyidi. Nah, mas muka ya, Sayyidi. Sayyidi. Kita menggunakan di sini apa? Sayyidi. Ya, Sayyidi. Tapi kalau di, dicetakan baru, ما أسماؤكم يا إخوان la ya, akhi, sitta. ستة Hah? Masmuki ya ukhti. Masmuki ya ukhti. Masmuki ya, Ya ukhti. ya ukhti. لا أستاذ موجودة هنا ما أسماؤكم اسمك هذا هو رقم 70 آه نعم نعم نعم نعم يا أخي صحيح انتهينا انتهينا طيب استمر Nu'asr. معاس استمر ما اسم ما اسم هاؤكم يا إخواني ما أسماء آه أنت سبعة أو ثمانية ثمانية ثمانية ها ثمانية Sabah ya. سبعة انتهينا منه لا انتهينا أستاذ والآن يعني آه ثمانية الآن ثمانية صح الآن ثمانية ثمانية الآن ثمانية ما اسم ما اسم ما أسماء ما أسماؤكم يا إخواني ص- يا إخوان يا إخوان نعم ما أسماؤكم يا إخوان صحيح نعم Jadi ada berapa perbedaan ikhwan di soal latihan lima ini? Ada berapa perbedaannya? dua Dua perbedaan. Eh, Dengan antara nomor siapa? Nomor mana? sama tujuh Enam dengan tujuh tujuh. Enam tujuh berbeda di sini. Antum beri li- tanda tanda dicetakan yang baru agar nanti. Nah, lima enam tujuh. lima, enam, tujuh. Masya Allah. Nah, sepertinya dicetakan mana yang kita ambil Ikhwan? Cetakan baru cetakan lama. Al qaulul jadid al qaulul qadim. Kilahum masuk. Hah? La bas kilahum. Asahul uh, asahul kitab mana? At-tabah ya, terjadi. Nah, kita ambil uh, mazhab yang baru. Mazhab yang <laughs> kita tinggal. Nah. Ah. Tapi Lawas, antum yang punya cetakan lama uh, benar insyaallah. Nah, jawaban. Nah. Baik, la nadkhul fi Baik, uh, eh, nafkah iya. majalah mustami. Baik, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama kami untuk menjawab tamrin yang ke dari pelajaran yang ke-15 ini Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Ada satu telepon yang kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umu di mana? Umu Ahsan di Bekasi. Baik. Umu Ahsan tolong diangkat suaranya Umu Ahsan. Kurang jelas? Iya, nah. Ya? <laughs> Takut salah. Takut salah, tidak masalah Umu Hasan. Salah tidak kita belajar. Salah biasa. Nah. Silakan Umu Hasan dibaca Eh, At-Tamrin Ar-Rabi, latihan 4. Salah tidak apa? Kita kita luruskan nanti kalau salah insyaallah. Muslimun. Anta muslimun. Nah, dibaca nomornya Ummu Wahid. Wahid. Anta muslimun. Nah, anta muslimun. Naam. itnan. Isnan. Isnan. Nah, anti maridatun. Nah, anti maridatun nah, sahih. Nah, betul. Salasa. Ah, Salasa. Salasa. Sekali lagi, Umu. Salasa. Nah. Ah, antun atau bibatun. Nah, ah, antun atau bibatun. Arba'ah. Tujarun. Antum tujarun. Antum tujarun sahih. Nah. Khamsa. Khamsa. Bintul. Anta bintul Aanti bintul mudarisi. Hmm, Aanta atau Aanti umu? Lagu lagu seperti umu. Pintul, hmm, hmm. Bintu kan. Nah, maka menggunakan anta atau anti, anti. kalau bintu? Anti. Anti. Nah, sekali lagi umu? Aanti bintul mudarisi. Nah, sahih. Al mudarisi. Mengapa majrur sini mah? Diberi tanda kasra umum. Uh, eh, ada itu. Baik, laras teruskan umum. Sita. Nomor 6. antum ah, aan aan tuna ahwatun tuna ahwatun abbasin Naam tuna ahwatu abbasin hmm, abbasin Nah Teruskan sab'ah sab'ah tulabun aantum tulabun sahih aantum tulab santi syukran umu jazakillah khair Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, selanjutnya kita buka kembali bagi Anda yang ingin bergabung kembali 0218236543 pelajaran yang ke-15. <coughs> Dan kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. ya Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa Bapak di mana? Haris. Haris di mana? Di Bekasi. Ah, iya, di Bekasi. Iya. Nah, silakan Haris. Nah, uh, latihan lima. Hamzah. Rakam wahid. Nah. أين بيتكم يا إخوان نعم صحيح اثنان نعم أحد كتابك يا حامد سكالاجي lagi Haris أحد كتابك يا حامد نعم أهذا سكالاجي lagi آه، أهذا نعم، آه، آه، أحد كتابك يا يا حامد نعم إني بكون ha أهي ها أهذا أحد لا أنت ما سيبلان حا ها ها أحد كتابك يا حامد Baik, labas. Nah, ثلاثة. ثلاثة ساعتك جميلة ساعتك جميلة يا ليلى نعم صحيح أربعة أربعة أبوكنا يا أخوات Ada yang terlewat? Ada kata yang terlewat? من أبوكنا يا أخوات صحيح من أبوكنا نعم خمسة خمسة Masmuki ya ukhti. Hah? Antum nomor berapa itu, akhi? Nomor lima atau nomor enam? Khamsah atau Mas Masmuka ya akhwat. Hah? Akhwat? Masmuka ya Ana di sini cetakan baru Mas Muka ya akhi. Mas Muka ya akhi. Naam. Sita. Mas Muki ya ukhti. Sahih. Naam. Ahsant. سبعة أربعة ها سبعة سبعة أحسنت أمكنا في البيت يا فتيات أأمكن أأم أأمكنا في البيت يا فتاية نعم صحيح نعم. ثمانية ثمانية مسأل ما أسماء مس ما ما أس- أسماؤكم يا إخوان صحيح ما أسماؤكم يا إخوان أحسنت يا أخي شكرا جزاك الله خير Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Haris dan kita buka kesempatan kembali untuk dua penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi dengan siapa di mana? Dari Budi di Tambun Baik. Silakan. Ah Budi Ya, Uh, eh, diperjelas sedikit Pak Budi suaranya Pak, kurang jelas Pak. Oh iya. Ya. Halo Ustaz. Ya, alhamdulillah. Silakan Pak Budi, latihan keempat. Latihan keempat. Nah, kembali ke latihan keempat. Ya. Hukum wahid. Nah. Aan eh, Rokem wahid. Sahih. Nah, wahid. Aanta Aanta muslimun? Nah. Isnan. Isnain uh, anti dotun. Naam, ahsant Salasa Aantunna tabibatun Naam, jayid Arba'a Aantum tujjarun Ahsanta, ah, sahih Khamsah Aanti pintul mudarris Aanti pintul mudarrisi Naam Mengapa al-mudarrisi? Pak Budi. Uh, eh, ada alif lam itu Ustaz apa namanya itu? Ada alif lam sehingga jadi kas jadi, jadi ini jadi kasrah. Iya. Alif lam tidak mempengaruhi kasrah, bama atau tidak mengaruhi itu, Pak. Mudafun. Mudafun ilaihi. Nah, posisinya al mudarisi sebagai ya, mudafun ilaihi. Nah, ada iya. sengaja tanyakan ini karena ini banyak yang salah tadi bacanya. Nah, teruskan Pak Budi, sita. Sita. Antunna akhwatu Abbadun Antunna akhwatu? Antunna akhwatu Abbasun. Ah, posisinya sama seperti al-mudarrisi tadi. Berarti oh, iya. Abbasin. Oh iya. Nah. Antunna akhwatu Abbasin. Sahih. Nah. Sab'ah. Sab'ah. A'antum أأنتم tulabun. نعم sahih. أأنتم tulabun. شكرا أبو لي جزاك khair. Wa iya. Baik. Ya, Jazakallahu khairan kepada Pak Budi di Tambun. Kembali satu penelpon yang akan kita angkat. Kita berikan kesempatan di 021 823 6543 untuk pelajaran yang ke-15, tamrin yang keempat dan kelima Anda bisa menghubungi kembali di 021 823 6543. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Om di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Baik. Nah, Umu Akmal kaifa haluki? Syukran Pak Ustaz, alhamdulillah. Baik, silakan Umu Akmal dibaca latihan 5. Ya. At-tamrin al-khamis. Rakam wahid. Nah. Aina baitukum ya ihwanu? Nah, sahih. Isnan. Ahaza kitabuka ya hamidu? Sahih, nah. Salasa. Sa'atuki jamilatu ya Laila? Naam. Arba'ah. Man abu kunna ya ahwatu? Ahsant. Homsa, Di cetakan saya, Mas Masmu Mas Muki ya Saidati. Betul, Om Om Akmal cetakan lama sepertinya. Iya, nggak apa-apa ya. Nah, sahih, tidak sahih. Nah, betul. Iya. Kita Dibaca sekali lagi, Om Homsah. Uh, Mas Muki ya Saidati. Nah. Sita. Nah. Mas, Mu, Mas Muka ya Saidi. Ya Mas Saidi. Muka ya, ya Saidi. Nah. Uh, Sabah. Sabah. A أأمكن في البيت يا فتيات نعم أأمكن في البيت يا فتيات نعم ثمانية ثمانية ما أسمعكم يا إخوان نعم صحيح أحسنت شكرا أم أبا جزاك الله خير السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب نستأمر طيب لعلنا نستريح خمسة طيب. دقائق ثم إن شاء الله بعد ذلك نواصل Saya pendengar aja di mana saja Anda berada, kita akan rehat sejenak. Antum jangan kemana-mana, tetap di 756 AM. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون رجاء راديو دعوة على السنة والجماعة للذاكرين والذاكرات نور من القرآن قال الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى أربعين Roja Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Lidzakirina wadzakira. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Roja di mana saja Anda berada Kembali di frekuensi 756 AM Bagi Anda yang baru bergabung Kita masih dalam pembelajaran bimbingan bahasa Arab Dari kita berusul Al-Arabiyah Di ghairi Nautiki nabiha Taib Ustaz, lanjutkan nah. kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis Latihan ke-6 Sekali lagi untuk cetakan baru ada di halaman 90 Antum cetakan lama halaman? Eh, 94 95 sah? 95 Cetakan baru ada di halaman 90 Buku cetakan lama latihan 6 ada di halaman 95 Nah طيب ضع في الأماكن الخالية فيما يلي Bomiran munasiban dil mutakallim ana nahnu. Kata perintahnya persis atau hampir sama dengan perintah sebelumnya. Ana minta satu ikhwan di studio menerjemahkan menjelaskan kepada pendengar apa yang diminta di sini. Untuk ya hikmat. Letakkan di tempat-tempat. Untuk baca Arabnya bo letakkan. Bo letakkan fil kini. di tempat-tempat nah. al-khaliyatu yang kosong al khaliatu al khaliyati khaliyati nah fima yali yang berikut fi dalam dalam apa-apa yang berikut dalam apa-apa yang berikut maksud dalam soal-soal berikut damiran munasiban apa yang kita letakkan damir munasib damir yang bersambung kata ganti yang sesuai kata ganti sesuai. Yang sesuai munasib yang se yang sesuai. sesuai lil mutakallim lil mutakallim yang diangkat diajak berbicara. Ya, di. Nah, kata ganti orang keberapa ini? Pertama. Kata ganti orang? Orang pertama. Sahih. Kata ganti orang? Orang pertama. ada berapa pilihan di sini? Syukur. Jazakallah khair. Nah, ada berapa pilihan? Dua. Nah, yang pertama ana, yang kedua nahnu. Nahnu. Apa beda antara ana, dan nahnu ya, pak? Ana mufrad wa nahnu. Ana mufrad, nahnu jama' eh, sebelumnya ana dan nahnu juga ini bisa dipergunakan untuk perempuan dan bisa dipergunakan untuk laki-laki. laki Ana dan nahnu dia punya kekhususan tersendiri, punya kesemaan dia bisa dipergunakan untuk kata ganti untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Begitu pula tidak ada perbedaan nahnu laki-laki dan nahnu perempuan. Tidak ada. Anak nahnu digunakan untuk laki-laki dan perempuan sama saja. Nah, mana yabda? <clears throat> Siapa yang mulai? Dari mana? Dari sebelah kanan Ana. Kita putar. حكم واحد Nah. أنا مسلم أنا مسلم صحيح استمر يا أخي اثنان اثنان نحن مسلمون نحن مسلمون صحيح ثلاثة أنا مسلمة أنا مسلمة أحسنت يا أخي أربعة arba'ah نحن مسلمات نعم نحن مسلمات صحيح خمسة خمسة نحن بنات المدير نحن بنات المدير أحسنت يا أخي ستة ستة أنا ابن المدرس أنا أنا ابن المدرس صحيح سبعة نعم، نحن طلاب نحن طلاب نعم أحسنت ثمانية رهيب أنا Ana maridatun. Kalimat kulluha wadih ya kawan. Kata-katanya semua jelas? Ada yang ingin ditanyakan? La. Taib. Nadkhul fi tamrin as-sabi. Kita masuk ke latihan ke tujuh. Iqra waktub. Hmm. Ada dua perintah di sini, kawan. Yang pertanyaan pertama, Iqra. Yang kedua, waktub. Baca dan tulis. Berarti nanti setelah dibaca antum di rumah, insyaallah. Allah. Eh, inisiatif masing-masing dan juga kesadaran diri masing-masing untuk menulis jadi rumah. Nah, tidak ada ini, tidak ada pemeriksaan, tidak ada di sini, tidak ada. Tapi ini kembali ke ke antum. Nah, karena ini perintahnya buat antum dari dari sahabat mulai. Aina wasalna sampai di mana tadi terakhir? Anta ya. Nah, wahid. Sekali lagi akhi, Zahab abi ada yang salah di sini, akhi? Ilal Qahirati qabla usbu'in. Kenapa al-Qahirati? Karena dia ada harful jar. Hmm, dia majrur. Dia majrur dikarenakan sebelumnya ada harful jar yaitu ila. Nah, santai. Di sini ada kata yang diberi garis bawah. Cetakan lama sama juga, sama. Nah, apakah apa katanya kata kata yang, di, yang diberi garis bawah kan? Qabla usbu'in. Seakan-akan di sini ingin menjelaskan uh, tentang beberapa hal. Yang pertama, kalimat qabla. Kalimat qabla. Mengapa bukan qablu? Atau mengapa bukan qabli? Qabla ini zarf zaman. Zarf zamanin. Zarfu zaman kata keterangan waktu Zorfu zaman keterangan waktu dan zorf zaman itu selalu mensub, selalu mensub. Mansub artinya diberikan tanda fathah. Qabla. Qabla. Tapi juga bisa majrur min qabli misalnya atau dan juga bisa bisa marfu qablu. Nah, tapi di sini pada pada asalnya dia harus masuk. Pada asalnya keterangan tanda keterangan waktu atau tempat itu biasanya harus masuk diberikan tanda fathah. Kemudian penjelasan kedua usbu'in. Kenapa dia majurur di sini? Usbu'in. Ah, karena dia posisi sebagai mudafun ilaih. Masih ingat penjelasan buku di buku ini? Di halaman-halaman pertama, tidak saya di awal-awal pelajaran kita belajar buku ini ada penjelasan tentang mudaf dan mudafun ilaih. Usbu'in di sini mudafun ilaih. Nah. Isnan. Fadal akhi, Tadi ke sana atau ke sini tadi? Ke sana. Entar ya hebat. Isnan. Mata kharajta min al-fasl Muhammad? Nah, sabir. Masih ada yang belum dibaca? Kharajtu ba'da darsi. Nah, selagi ya Hikman. Muhammad? يا محمد Ya Muhammadu wa ya Muhammadi. يا محمد Nah, خرجت بعد ال... خرجت بعد الدرس nah, ba'da ad-dars. Nah, lagi-lagi di sini ada kalimat zarf zaman, kata keterangan eh, tempat atau waktu ya kan? Waktu. Ba'da dia mansubun bil fathah. Ad-darsi mengapa dia majrur? Mudhafun ilaih. Nah. ثلاثة أنت رضوان ثلاثة, ثلاثة. ذهبت إلى المسجد قبل الآذان يا أخي مرة أخرى ذهبت إلى المسجد قبل الآذان قبل الآذان أو قبل الآذان قبل الآذان الألف ممدودة آذان هكذا آذان آذان آذان نعم ذهبت إلى المسجد قبل الآذان نعم نعم يا أخي عنده قصر قبل الآذان نعم ما, ما- ما هي المشكلة Alifnya tidak panjang alifnya Al-adhan Nah Kita lihat seperti Hamzah di tengah-tengah Tapi itu, itu bukan tengah itu Biasanya ketika ketik antum kalau ketik di komputer ya, Memang kadang-kadang Hamzah itu nggak nggak tepat di atas Alif Nah ini bukan bukan panjang ini Kalau al adzan. Qabla Nah. Nah. Kalau kalau kalau al adzan nanti maknanya beda lagi al adzan. Nah. Ma mana adzan? Panjang. Pernah dengar wa fi adhanihim waqra. Adzan jamak daripada uzun. Jamak daripada uzun. Mana uzun? Telinga. Telinga. Nanti maknanya beda lagi kalau azan. Di sini azan. يعني ما صوت آذان azan آذان sini ikhwan آذان نعم صحيح nah نعم. أربعة أربعة متى ذهب أمك إلى الرياض يا آمنة ذهب قبل شهر مرة أخرى يا إحسان متى ذهب عمك عفوا نعم متى ذهب عمك إلى الرياض يا آمنة ذهب قبل شهر أحسنت نعم ما معنى عم ما معنى كلمة عم يا إخوان paman paman dalam dalam dalam bahasa Arab ada ada dibedakan antara paman dari pihak bapak dan pihak dari ibu nah di sini amun paman dari pihak saudaranya bapak kita tapi kalau saudaranya ibu kita خالد khalun ahsanta ya akhi. khamsah قبل الصلاة ذهبت إلى المطعم إلى لا نعم. ذهبت بعد الصلاة نعم لا ذهبت لا ذهبت إلى الصلاة لا, لا ذهبت ذهبت بعد الصلاة بعد الصلاة نعم أحسنت يا أخي إلى المطعم ماذا المطعم نعم يا أخي إلى المطعم إلى ماذا تقول ألفا إلى المطعم نعم مطعم أو مطعم مطعم مطعم تنك مطعم نعم طيب طيب الآن أفتح المجال للمستمع Saya selanjutnya kita berikan kesempatan bagi Anda para pendengar yang ingin ikut bergabung di 0218236543 dan untuk pertanyaan pesan singkat di 70736543 pelajaran yang ke-15. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Dengan Zubaida di Lipo Cikarang. Baik, silakan. Silakan dibaca latihan ke-6. Wahid. Nah. Ana muslimun. Sahih. Uh, Isnan. nahnu muslimuna. Naam, ahsant. Salasa, uh, ana muslimatun. Sahih, ahsanti. Arba'a, nahnu muslimatun. جيد. Khamsah, ban, uh, nahnu banatul mudiri. أحسنت. نعم. Sita, ana ibnul mudi mudarrisi. أنا أنا ابن Ana ibnul mudarrisi. صحيح أحسنت. سبعة نحن طلاب نحن طلاب نعم. ثمانية أنا مريضة أنا مريض. شكرا جزاك الله خير ما شاء الله ممتاز. السلام عليكم السلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi para pendengar yang lain Anda bisa ikut bergabung di 021 823 6543 ke pelajaran yang ke-15 dan ini mungkin tamrin yang terakhir ya Ustaz. Ya? Tamrin yang terakhir dari pelajaran yang ke-15. Nah, sahih, sahih. Latihan yang terakhir. Kita angkat kembali. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa kamu di mana? Eh, dengan Umu Fawas di Karawang. Silakan Umu Fawas dibaca rakam uh, tamrin as-sabi'. Latihan ketujuh. ikra waktu Iqra waktu. Wahid. Zahaba abi ilal qahiratu qabla qabla usbu'in. Hmm, sekali lagi, umu. Sekali lagi, zahaba abi Zahaba abi ilal qahiratu ilal qahirati ilal qahirati hmm. qabla hmm. usbu'in. Nah, kenapa kenapa ilal qahirati Umu? Bukan uh, al-qahiratu. Oh, ada ilahnya. Nah, sahih, ada harfu jar sebelumnya. Sahih, ahsanti. Nah, isnan. Isnan. Mata kharajtu minal fasli ya Muhammadu jitu ba'da dars. Sekali lagi Umu. Mata Mata kharajtu minal ah. Minal. Jadi pertanyaan kepada siapa Umu? Uh, eh, kharajta. Nah, kalau oh. jitu saya keluar. Kalau kharajta iya. kamu keluar. Nah, sekali lagi Umu. Mata kharajta minal fasli ya Muhammadu kharajtu ba'da ba'da darsi. Sahih, nah. Salasa. Salasa. Salasa. Nah. Zahabat ilal masjidi qoblal adani. Sekali lagi umum. Zahabat ilal masjidi qoblal adani. Nah, yang lebih tepat zahabtu. Zahabtu. Nah, zahabtu ilal masjidi. Nah. Zahabtu ilal masjidi qoblal adani. Sahih, nah. Arba'ah mata zahaba mata zahaba ummuk amuk, amuki ilal ilariyadi ya aminatu na'am zahaba qabla syahrin sahih na'am khamsah aqabla salati zahabta ilal mab'am ilal mab'am na'am ilal mab'ami la zahabtu ba'da salati sahih ahsanti um jazakallah khair syukran um ya, Waliak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan untuk dua penelpon kembali bagi Anda yang ingin bergabung di 021 823 6543. Bagi Anda yang juga ingin bertanya, Anda bisa menghubungi di 021 823 6543 pelajaran yang ke-15. Kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Dari Umul Fajar. Di mana, Mi? Di Bogor. Baik. Umul Fajar, tolong dikeraskan suaranya dibaca At-Tamrin As-Sadis. Latihan keenam. 6 Sahih. Nah. Nahnu muslimuna. Nah. Salasa. Ana muslimatun. Jaid. Arba'ah. Nahnu muslimatun. Nah. Khamsa. Nahnu Na'am. sab'ah nahnu tulabun Na'am. ثمانية أنا مريضة Na'am. شكرا Afwan. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jazakallah khair bagi para pendengar yang lain silakan satu penelpon kembali kita akan terima di 021 823 6543. Baik, kita angkat telepon yang keempat. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa di mana? Ummu Umair Ciledug. Baik, silakan. Nah, Tafadhali Ummu Umair dibaca at-tamrin as-sabi' latihan yang terakhir yang ketujuh. Nah. Wahidun. Zahaba ila Zahaba abi ila al-Qahirati qabla usbu'in. Nah, Bapak saya pergi ke Qahirah seminggu yang lalu. nah, Qahirah di mana Qahirah? Aina al-Qahirah? Eh, mis, eh, mis, Misr. نعم في مصر صحيح كايرو نعم Isnan. Isnan. Mata kharat kita minal fasli ya Muhammadu. Kapan kau keluar dari kelas ya Muhammad? Nah. Kharat itu bang dadarsi. Aku telah keluar setelah pelajaran. Sahih. Nah. Salasa. Salasa. Zahabtu ilal masjid qabla adani. Aku pergi ke masjid uh, sebelum azan. Nah, sahih. Arba'ah. Mata dhaba amuki ilar, ilar ya dia aminatu. Kapan pamanmu pergi ke Riyadh ke ke Saudi ya Aminah? Nah, Riyadh kota ibu kota Saudi. Nah. Saudi. Dhaba qabla syahrin. Dia telah pergi bulan yang lalu. Nah, sahih bulan yang lalu. Khamsah. Khamsah. Afwan, ya afwan jenengan bagi umum di Ciledug ya terputus. terputus. Mungkin bisa menghubungi kembali 021 823 6543 sayang sekali. Mungkin satu telepon kembali saja kita berikan kesempatan untuk menyelesaikan tamrin yang ke-7 dari pelajaran yang ke-15 ini. silahkan bagi Anda yang ingin mengikuti di 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? آه، أنا رضا دي بصربوه رضا دي بصربوه طيب كيف حالك رضا؟ الحمد لله بخير أستاذ أهلا وسهلا مرحبا بكم نعم تفضل يا أخي اقرأ التمرين السابع اقرأ واكتب نعم الأول ذهب أبي إلى القاهرة قبل أسبوعين نعم ثم الثاني متى خرجت من الفضل يا محمد نعم خرجت على الدرس نعم عندها anda terputus صار Rida أيوة آه، نعم. والثالث ذهبت إلى المسجد قبل الأذان أحسنت يا أخي نعم والرابع متى ذهب أمك أمك إلى نعم. أنا سمعت أمك أو عمك ولا أمك عمك نعم نعم ذهب قبل شهر نعم والخامس أبعد الصلاة ذهبت إلى إلى المطعم لا ذهبت قبل الصلاة نعم الكتاب عندكم الطبعة القديمة إذا ها؟ نعم أستاذ طيب بارك الله فيكم شكرا رضا جزاكم الله خير بارك, بارك الله فيكم Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Baik, eh, ada penjelasan sedikit di ini. Eh, kita kalimat ada pertanyaan dari dari Ikhwan Studio, kenapa muslimuna? Kenapa nunnya mansub situ? Sebelumnya, kalimat muslimun, tanda i'rabnya apa, ya Ikhwan? Tanda i'rabnya. Wow. Yang dilihat bukan nunnya tapi wow. Karena karena di, kenapa dia tanda i'rabnya wow? Jamak muzakkar, salim. Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya alamatu i'rab i'rabu raf'ihi tanda i'rab kalau jika rafa maka dia bil wawi dengan waw. Adapun muslimuna nak tidak dilihat nanya di situ tapi wawunya. Paham tuh? Nah, adapun nak kenapa dia fatah? Wah mungkin sejak dari dulunya sudah begitu mungkin Allah alam. Nah. Hasbal qaidah. Hah? Hasbal qaidah. Hasbal hasbal qaidah. Nah. Baik. Baik kita lanjutkan ikhwan. Kita lanjutkan ada penjelasan sedikit di sini di, di penutupan di penutup uh, Ad-Dars Al-Khamis Asyar ini ada beberapa kata yang penting di sini. Antum lihat di dalam tabel istami' jidan unzuru ila al-kitab ya ikhwan thumma istami' jidan aina dhahabta ya akhi aina zahabta ya akhi lalu di sebelahnya aina zahabtum ya ikhwani nah di sini ada dua kata yang pertama, antum perhatikan kata kerja zahabta dengan zahabtum. Zahabta dengan zahabtum. Kalimat zahabta di situ ada bomir mutasil ada kata ganti yang menyambung dengan kata kerja, yaitu kata anta. Ta anta yang yang disambung maka, maka menjadi zahabta. Lalu zahabtum Antum dhahabtum? Apa beda antara dhahabta dengan dhahabtum, ikhwan? Dhahabta mufrad Nah, dhahabta mufrad wa dhahabtum jama' santa. Dhahabta anta, dhahabtum antum. Lihat bagaimana perubahannya. Dhahabta, dhahabtum. Kemudian di e, tabel berikutnya, aina dhahabti ya ukhti. Antum lihat berubah menjadi yang tadinya kas fathah, dhahabta menjadi kasrah, dhahabti. Karena untuk anti. Untuk anti, karena uh, yang dipanggil setelah itu ya ukti Maka kita gunakan zahabti. Kemudian ada ada ada, ada kalimat berikutnya aina zahabtunna ya akhwati aina zahabtunna ya akhwati. Hmm, apa beda antara ti dengan antunna? Sama seperti beda antara ta dengan antum. Ta dengan tum. Kalau ti untuk tunggal perempuan, adapun tunna untuk Jana, Sama-sama untuk perempuan tapi yang zahabti untuk untuk tunggal, untuk mufrad, zahabtunna untuk jana. Jadi kalau kita terjemahkan aina zahabti ya ukhti, siapa yang bisa terjemahkan? Hmm. Kemana kamu pergi wahai wahai saudariku? Yang kedua, aina zahabtunna ya akhwati? Kemana kalian pergi wahai saudari saudara saudari saudariku? Nah. Nah. Tadinya anti menjadi antunna. Kemudian terakhir ada ana zahabtu nahnu zahabna. Ini perubahan ini ikhwan harus dihafal. Perubahan seperti harus di Nah ini uh, sudah masuk sedikit uh, beberapa hal-hal yang berkaitan dengan as-sarf. As mana as-sarf ya ikhwan? As-sarf artinya perubahan-perubahan. As-sarf artinya perubahan-perubahan. Maka antum di sini ada ada zahabta lalu berubah menjadi zahabtum Zahabti lalu zahabtunna lalu zahabtu zahabna. Ini dihafal. Kita baca sama-sama ikhwan. Haya. Sepertinya sudah mulai ngantuk ini di jam-jam terakhir ini. Haya. Aina zahabta ya akhi? Aina zahabta ya akhi? Aina zahabtum ya ikhwani? Aina zahabtum ya ikhwani? Naam. Zahabta. Zahabta. Zahabtum. Zahabtum. Naam. Aina zahabti ya ukhti? أين ذهبت يا أختي أين ذهبتن يا أخواتي أين ذهبتن يا أخواتي ذهبتي ذهبتي ذهبتن ذهبتن أنا ذهبت أنا ذهبت نحن ذهبنا نحن ذهبنا نعم. ذهبت ذهبت ذهبنا ذهبنا طيب أه أبو بدر أنترى ta zahabta ta yang ada pada zahabta dengan ka yang ada pada kita buka misalnya. zahabta untuk kata kerja. Dia untuk nah, mutasilnya muta, bersambung dengan dengan kata kerja. Kata kerja ka bersambung dengan kata benda. Ah, ka dan anta maknanya sama. Anta. Ka dan an, dan ta maknanya sama. Anta. Kita buka buku kamu. Kita buka, eh kita buka anta. Zahabta, eh zahabta anta. Sama-sama maknanya? Anta. Domir muttasil lil mukhatab. Domir muttasil lil mukhatab. Dan sama-sama mufrad, sama-sama tunggal. Kamu artinya. Tapi beda antara ka dan anta di sini. Kalau ka, tadi seperti yang sebutkan Aharduan. Ka menyambung dengan muttasilun bi bismin. Menyambung dengan uh, kata benda. Adapun ta bersambung dengan kata kerja. Jadi jangan terbalik. Jadi jangan zahabka atau kita buta. La. Kita buta. Nanti berbahaya nanti ini maknanya. Ya, masing-masing diletakkan pada pada tempatnya. Ta untuk uh, kata kerja, ka untuk kata benda. Paham tuh, Ikhwan? Paham. Baik. Nah. Dihafal, Ikhwan. Di apa ini? Zah, zah, kalau kita, kita dulu di, di, di, di, ramakan zahaba, zahaba, zahabu, zahaba, zahabata, zahabna, zahabta, ma zahabtum, zahabti, ma zahabtunna, zahabtu, zahabna. Jadi lama-kelamaan sudah seperti satu hal yang seakan-akan tidak bisa lupa lagi insyaallah. Tapi uh, fahim tuh? Nah, Seakan-akan sini ada, di buku ini dijelaskan perbedaan itu, seakan-akan dibedakan itu. Bisa jadi nanti muncul perbedaan, muncul pertanyaan, mengapa sini ka, sini ta? Di sini ki, di sini ti. Kenapa Ustaz? Nah, ini jawaban tadi Anda bilang tadi. Kalau ki bersambung dengan kata kata benda berkerja kalau ki ka, kata benda, kata benda. kalau ta ti kata, iya. ya, ya santu. Tep ada al-kalimatul jadidatu. <clears throat> al-kalimatul jadidatu. untuk melihat kata-kata baru di sini. Kosakata baru. Kosakata baru. Qabla lalu ba'da Koblan dan ba'da tadi yang disebutkan sebagai apa tadi sini? Koblan dan ba'da? Kenapa dia mansub? Selalu mansub? Zarf. Zarf apa? Zarf. Zaman. Qabla. Ba'da. Kemudian kaifa. Mata. Ah, kalau tadi qabla wa ba'da itu zarf zaman, ini kaifa dan mata adalah min asma'i al-istifham. Nah, termasuk daripada kata-kata yang dipergunakan untuk bertanya. pertanyaan. Kaifa dengan mata. Mata. Laisa mata Ustaz. Ya? Ah, mata. Nah, apa di antara mata dengan mata? Mata mata. Mata, mata kapan? Kalau mata ya mutu maitan. Maut. Al maut artinya. Kemudian ada al usbu'u. Kemudian ada asyahru. Al usbu'u ada asyahru, lalu ada al azanu, as-salatu, Raja ikhtibarun. Tiba-tiba kenapa ada ikhtibarun di sini, kawan? Ada kenapa ikhtibarun kok ah, ada di di di, di dialognya. Nah. Di dialognya ternyata. Nah. Tapi kita baca, ikhwan. Qabla قبل بعد بعد كيف كيف متى متى الأسبوع الأسبوع الشهر الشهر الأذان الأذان الصلاة الصلاة رجع رجع اختبار اختبار أحسنتم يا إخوان طيب terakhir ada penjelasan tentang ad-dhamairul munfasilatu ad-dhamairu al-munfasilah yang terpisah Ad-Dhamair Al-Munfas. Sebelumnya kita diperkenalkan dengan Ad-Dhamair al mutfasilah Sebelum-sebelumnya di di apa namanya? Di latihan-latihan. Nah, di latihan-latihan uh, e, ada dikenalkan kepada kita dhamair munfasilah dengan dhamair muttasilah. Dan juga disebutkan di dialognya. Nah, apa antara ad-dhamair al-munfasilah dengan ad-dhamair al-muttasilah, ikhwan? Domair munfasilah yakni domir yang ber yang terpisah. Nah, yang terpisah yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri. Biasanya diletakkan di depan. Nah. Kalau domair al-muttasilah bersambung dia bersambung dengan kata sebelumnya. Bisa bersambung dengan kata kerja, bisa bergabung dengan kata kata, kata benda. Kita baca di sini. Di sini di, di, dibedakan antara kata ganti untuk yang mufrad dan lil mufradi wa lil jama'i. Ada dua dua apa namanya dua kelompok uh, kata ganti ada al di sini dibagi menjadi lil mufrad walil jama' antum lihat di sini ya kita baca dulu yang lil mufradi kita baca yang kata ganti untuk yang tunggal huwa talibun huwa talibun nah istami' faqat la tukarir ana la aqul istami' thumma la istami' faqat la tukarir huwa talibun nah Huwa di sini kata ganti orang untuk orang keberapa, Ikhwan? Untuk orang ke? Tiga. Tunggal, mufrad. Ya, mufrad. Tapi untuk untuk orang ke? Tiga. Kita kenal dengan istilahnya ad-dhamir lil ghaib. Ad-dhamir lil lil ghaib. Hiya talibatun. Hua dan hiya sama-sama untuk orang ketiga, tapi bedanya adalah Bedanya adalah huwa untuk laki-laki, untuk muzakkar, hiya untuk mana? Antum lihat hiya talibatun. Jadi jangan antum sekali-kali letakkan hiya talibun misalnya. Lah. <laughs> Ada khata'un kabir. Nah, gitu. Ada musibah. Hiya talibatun. La takul hiya talibun ya akhi. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Kalau kata tadi huwa dan hiya orang ketiga, sekarang anta dengan anti orang ke dua. Orang kedua. Lil mukhafaf. Abdomir lil lil mukhatab orang kedua anta untuk laki-laki anti untuk untuk perempuan ini semua masih dalam kata kata ganti untuk muf mufrad untuk tunggal kemudian terakhir ana talibun ana talibatun nah, ternyata ana ya kawan bisa dipakai untuk laki-laki bisa untuk perempuan. nah perempuan nah ana Omar, ana Aisyah ana, Ridwan ana Ridwan ana, ana, ah? ana, ana, ana, ana, ana, ana, ana Fatimah masalah. Nah, zaujakallahu sari'an. Nah. Kemudian ini lil mufrad, ini untuk tunggal. Kam baqiya lana asyr ya. Ini untuk tunggal. Kita baca dulu sama-sama ya, kan? Sebelum kita lanjutkan lil jamak. Huwa talibun. Huwa talibun. hia talibatun. hia talibatun. Anta talibun. Anta talibun. Anti talibatun. Anti talibatun. Ana talibun. Ana talibun. Ana talibatun. Ana talibatun. Baik, sekarang kita lihat yang lil jama'i. Istami' faqat la takrir. Istami' faqat la lil jamai. untuk yang jamak salah, untuk yang uh, eh, jamak. Lebih daripada uh, satu. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Lihat hum dan hunna. Ini kata ganti jamak. Kata ganti untuk orang keberapa ini hum dengan hunna? Tiga. Untuk orang ketiga. Hum tulabun mereka tulabun para siswa, para murid, hunna talibatun mereka untuk perempuan, maha uh, eh, siswi perempuan. Antum tulabun. Antum Tulabun antunna talibatun. Antum dan antunna sama-sama untuk jamak. Dan juga ini sama-sama kata ganti untuk orang ke kedua. Tapi bedanya adalah kalau antum untuk laki-laki dan adapun antunna untuk perempuan. Nahnu tulabun, nahnu talibatun. Nahnu ternyata sama seperti ana ya kawan. Bisa dipergunakan untuk laki-laki dan bisa untuk perempuan. Wadah jelas? Kita baca yang lil jama'i ikhwan. Kita baca yang lil jama'i ini. Hum tullabun. Hum tullabun. Hunna talibatun. Hunna talibatun. Antum tullabun. Antum tullabun. Antunna talibatun. Antunna talibatun. Nahnu tullabun. Nahnu tullabun. Nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Nah. Ini kata-kata ganti yang al-munfasilah yang berdiri sendiri, yang terpisah, yang tidak tersambung dengan kata benda maupun tidak tersambung dengan kata uh, kerja. Nah, dulu kita kayak kita belajar awal-awal juga dihafal nih dengan cara di, di, diramakan. Nah, huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana. Nah, ini semua dalam rangka untuk untuk mempermudah Allah. Nah, kita tidak paham itu penggunaannya untuk apa. Kita hafal tapi tidak paham untuk penggunaan untuk apa Pak itu. Tapi setelah kita belajar belajar, ternyata kita temukan, oh ternyata ini beginilah cara penggunaannya. Tapi uh, sepertinya ini akhir daripada perjumpaan kita di malam yang berbahagia ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk ad-darsu as-sadisa asyar pelajaran ke-16 dan subhanallah sebentar lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama ini ikhwan. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan jilid yang pertama dari buku uh, buku apa ini judulnya? Durusul Lughatil Arabiyah. Dan mudah-mudahan insyaallah pertemuan akan datang kita ketemu lagi. Dan sekali lagi eh, kata kunci yang sering kita ulang-ulang ya ikhwan adalah mim ra alif jim ain tak marbuta murajaah muraja. Eh, sering diulang-ulang ikhwan. Nah, harapkan kita semua uh, melakukan pengulangan-pengulangan di rumah. Ini sangat penting. Tidak sengaja antum hafal itu kalau antum sering-sering mengulang-ulang insya Allah tanpa uh, tak terasa antum sudah sudah hafal. Soal. Ada pertanyaan? Baik. Laisa sesuatu, nah. Soal insya Allah. Kalau pertanyaan man ismuka, man ismuka boleh apa tidak? Peletakan yang salah. Ini peletakan yang salah. Man ismuka peletakan yang salah. Karena yang ditanyakan tuh yang siapa yang yang ditanya ism ism ismun itu yang dipakai yang ditanyakan ma ism maka bukan man digunakannya ma Atau benda bersama. nah bertiga untuk ism untuk bendanya ism untuk untuk kata ismun ma ini dita- untuk kata ismun maka pakai ma bukan pakai man طيب. الثاني ما معنى المطعم؟ al mana al matam ya ikhwan Ridwan. Rumah makan Al- restoran. rumah makan restoran al matam rumah makan nah restoran nah طيب. خلاص يكفي Baik, kita tutup. Subhanallah bihamdik. Syukur la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.